Baru saja kita meninggalkan bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Maka ada suatu perkara penting yang hendaknya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah agar amal ibadahnya jika Allah memanjangkan umurnya hingga ia berjumpa kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang amalannya lebih baik dari yang sebelumnya perkara tersebut adalah muhasabatun nafas atau in, introspeksi diri. Al-Imam al Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan telah menjelaskan bahwa muhasabah diri atau introspeksi diri hukumnya wajib berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Wal-tanggur nafsum ma qaddamat lughat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan dalah salah seorang di antara kalian hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok yaitu hari kiamat kelak Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan apa yang telah ia perbuat dari amalan-amalan yang ia lakukan untuk bekal di hari kiamat. Aminas salihat allah tunjih Apakah ia telah melakukan amal-amal saleh yang akan menyelamatkannya? Am minas sayyi'at allati tubiku? Ataukah ia telah melakukan dosa-dosa yang akan membinasakannya? Allah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan muhasabah diri Sebagaimana dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, muhasabah diri sebelum beramal dan yang kedua, muhasabah diri setelah beramal. Dan di sini kami akan menjelaskan atau menyampaikan penjelasan tentang muhasabah diri setelah beramal terkait dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan bahwa muhasabah diri setelah beramal terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah muhasabah diri, introspeksi diri terhadap ketaatan yang diabaikan, di mana seseorang tidak melaksanakan ketaatan tersebut dengan semestinya maka di dalam jenis muhasabah ini introspeksi diri ini setiap muslim dan muslimah memperhatikan ibadah-ibadah yang telah dilakukannya selama Ramadan mulai dari puasa membaca Al-Qur'an melakukan salat tarawih, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah ibadah-ibadah tersebut telah ia lakukan untuk Allah tabaraka wa taala ataukah ibadah-ibadah tersebut ia lakukan karena maksud yang lainnya? Apakah ibadah-ibadah tersebut sudah dilaksanakannya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ia telah mengikuti jejak para salafus saleh di dalam memperbanyak khatam Al-Qur'an selama Ramadan dan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah muhasabah diri atau introspeksi diri di dalam perkara-perkara yang tindakan meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Dan di dalam jenis muhasabah diri ini, seorang muslim dan muslimah memperhatikan apa saja dari perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang dilakukannya selama bulan Ramadan yang meninggalkan perbuatan-perbuatan itu lebih baik baginya daripada melakukannya. Dan jenis perkara seperti ini di zaman kita ini sangat banyak dan beragam jenisnya. Apalagi setelah hadirnya smartphone dengan berbagai macam fasilitas dan aplikasinya, mulai dari WhatsApp, Twitter, Facebook dan yang lainnya, maka Apabila seorang muslim dan muslimah tidak bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala di dalam menggunakannya, tidak berhati-hati dan selektif di dalam memanfaatkannya, maka ia akan kehilangan waktu yang banyak tanpa mendapatkan faedah di dalam agamanya. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim dan muslimah memuhasabah dirinya di dalam perkara ini agar tidak terjatuh di dalam perkara yang sama di kemudian hari. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian jenis muhasabah yang ketiga yang dilakukan setelah beramal adalah muhasabah diri, introspeksi diri terhadap perkara-perkara yang mubah perkara-perkara yang boleh dilakukan dan adat kebiasaan maka mengapa ia melakukan hal itu apakah ia melakukan kebiasaan dan perkara-perkara yang mubah itu karena menginginkan dan mengharapkan pahala dari Allah serta mengharapkan hari akhir sehingga ia mendapatkan keberuntungan keuntungan ataukah ia melakukan hal itu hanya karena dunia yang fana ini sehingga ia merugi tidak mendapatkan keuntungan dan di dalam jenis muhasabah ini seorang muslim dan muslimah hendaklah memperhatikan setiap perkara-perkara yang mubah yang dilakukannya seperti mencari atau bekerja atau mencari nafkah makan, minum, dan beristirahat, hendaklah ia memperhatikan perkara-perkara ini dengan memperhatikan niat di dalam melakukannya, agar perkara-perkara yang mubah ini bernilai ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian ulama salaf mengatakan, Wallahi, inni la'ahtasibun naumah anamuha fi sabilillah. Demi Allah, sesungguhnya aku mengharapkan pahala dari tidur yang aku lakukan di jalan Allah tabaraka wa taala yaitu apabila ia berniat dengan tidur yang dilakukannya agar ia mendapatkan kekuatan, kebugaran guna melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala maka disitulah pentingnya niat yang menjadikan perkara yang mubah bernilai ibadah di sisi Allah tabaraka wa taala Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah wal hasil muhasabah diri atau introspeksi diri merupakan perkara yang penting, perkara yang penting dilakukan oleh setiap orang, setiap muslim dan muslimah. Apalagi terkait dengan perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Kemudian, masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, meninggalkan muhasabah diri, tidak melakukan introspeksi diri, merupakan perkara yang membahayakan seseorang, bahkan bisa ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa perkara yang lebih berbahaya bagi seorang muslim adalah mengabaikan dan meninggalkan muhasabah diri, introspeksi diri, di mana ia membiarkan keadaannya tanpa ada upaya untuk merubahnya. Ia tidak melakukan muhasabah dan ini kata beliau adalah kondisi orang yang angkuh, orang yang tidak memperhatikan dampak yang timbul dan orang yang hanya mengharap ampunan dan pemaafan. Apabila seseorang terjatuh di dalam perkara ini, yaitu meninggalkan muhasabah diri, introspeksi diri, maka ia akan mudah melakukan dosa-dosa, melakukan maksiat-maksiat. Ia menyukai dosa-dosa tersebut dan ia akan kesulitan meninggalkan dan melepaskan diri darinya. Padahal apabila akal dan pikiran sehatnya hadir, maka niscaya ia akan tahu menghindarkan diri dari perkara tersebut lebih mudah daripada melepaskan diri darinya setelah jatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Masyarakat muslimin rahimakumullahu taala. Kemudian ketahuilah bahwa secara umum muhasabah muhasabah diri atau introspeksi diri dilakukan pertama kali terhadap perkara-perkara yang wajib. Apabila seseorang ada meninggalkan perkara yang wajib, maka ia segera melaksanakannya di kemudian hari. Apabila ada kekurangan di dalam perkara yang wajib itu, maka ia segera menyempurnakannya. Kemudian setelah itu, ia melakukan muhasabah terhadap perkara-perkara yang dilarang. Apakah ada apabila ia menemukan dirinya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala maka ia segera menghapusnya dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa dan maksiat tersebut. Kemudian setelah itu ia melakukan bahasa tadi terhadap kelalaiannya apabila ia telah lalai dari tujuan penciptaan dirinya oleh Allah tabaraka wa taala maka segeralah ia mengingatnya kembali dan kembali kepada Allah tabaraka wa taala kemudian setelah itu ia memuhasabah diri di dalam setiap perkataan yang diucapkannya setiap perkara yang dilakukan oleh kedua kakinya kedua tangannya dan apa yang didengar oleh kedua telinganya. Inilah masyarakat muslimin wal muslimat perkara yang penting untuk dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah agar seseorang mengetahui kekurangan-kekurangannya sehingga ia bisa menyempurnakan dan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut dan apabila ada perkara yang ditinggalkannya maka ia segera melakukannya. Dan apabila ada dosa yang dilakukannya, ia segera meninggalkannya di kemudian hari. Inilah di antara faedah melakukan muhasabah diri atau introspeksi diri selain mengetahui hak Allah atas setiap hamba. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu atau setiap hari yang berlalu dari kita menandakan semakin dekatnya ajal. Semakin dekatnya seseorang kembali kepada Allah tabaraka wa taala dan semakin sedikit jatah waktu seseorang hidup di dunia ini. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang memanfaatkan waktu yang tersisa dari hidupnya di dunia ini dengan mewujudkan dan merealisasikan tujuan penciptaannya di dunia ini yaitu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala kemudian Ketahuilah juga bahwa tak seorang pun tahu kapan roda kehidupannya berhenti. Kapan lembaran atau catatan amalannya ditutup dan kapan pula namanya dicoret dari daftar orang-orang atau penghuni dunia ini dan tercatat sebagai penghuni akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah benar-benar memanfaatkan kesempatan yang tersisa dari hidupnya di dunia ini untuk melakukan ketaatan dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Apalagi jika seseorang telah mencapai usia 40 tahun. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Imam al hafid Ibn al rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan penafsiran tentang ayat hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من hingga apabila ia telah dewasa dan ia mencapai usia 40 tahun maka ia berkata wahai Rabbku tunjukilah aku untuk bersyukur kepadamu dan kepada kedua ibu bapa dan supaya aku melakukan amal soleh yang kau ridai dan berikanlah kebaikan pada keturunanku Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, kembali kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Hafidh Ibn Kathir mengatakan, وَهَذَا فِيهِ irsyad لِمَنْ بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ لِمَنْ بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ dan di dalam ayat ini terdapat bimbingan atau pengarahan kepada orang-orang yang telah mencapai usia 40 tahun. Di dalam ayat ini terdapat pengarahan dan bimbingan kepada orang-orang yang telah mencapai usia 40 tahun ayyujaddidat taubah agar mereka memperbaharui taubatnya kepada Allah wal inabah ilaih kembali kepadanya wa ya'zim 'alaiha dan bertekad terhadap hal itu dan Syekh Abdul Salam Ibn Barjas rahimahullahu taala telah memberikan nasihat kepada mereka yang telah berusia 40 tahun dan yang di atasnya kata beliau rahimahullah dan nasihatku kepada mereka yang telah berusia tua 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun. Saya sampaikan nasihat ini sebab sebagian ulama salaf mengatakan man balaghal arba'in ta'ayyana alaihi ay yatafarraga li ta'atillah. Siapa yang telah mencapai usia 40 tahun, maka ia wajib mencurahkan daya upayanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan apalagi orang yang telah mencapai usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dan usia di atas itu. Maka nasihatku kepada mereka semua agar mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala dan memperhatikan aspek ini yaitu Allah telah memanjangkan usia mereka sampai di, di usia ini agar mereka bisa kembali kepada Allah dan memanfaatkan waktu untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala sehingga mereka bersegera di dalam melaksanakan sholat, kemudian memiliki bagian dari melakukan qiyamul lail, sholat malam, kemudian membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Idul Fitri. Salah satu dari dua hari raya yang ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kaum muslimin ketika beliau datang ke kota Madinah dan diantara amalan yang dianjurkan dilakukan pada hari Id apabila seseorang telah melaksanakan sholat Id kemudian ia kembali ke rumahnya agar ia melaksanakan sholat dua rakaat berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Eid syai'a wa idza raja'a ila manzilih shalla ra'atayn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat apapun sebelum Eid kemudian apabila beliau kembali ke rumah beliau beliau melaksanakan salat dua rakaat Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan juga Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab beliau Al-Irwa di dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. al muslimin wal muslimat rahimakumullah dan juga di antara perkara yang dilaksanakan dan dilakukan oleh para salafus saleh adalah apabila sebagian mereka berjumpa dengan sebagian yang lain, maka ia mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Hal ini berdasarkan hadis atau apa yang diriwayatkan dari Jubair bin Nufair, ia berkata, "Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqau yaum al-'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka saling berjumpa atau bertemu pada hari Id maka sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain taqabbalallahu minna wa minkum hadis ini diriwayatkan oleh Al-Mahamili di dalam kitab Salatul Idain dan yang lainnya dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Tamamul Minna. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala semoga dia memberikan taufik dan kemudahannya kepada kita untuk terus merealisasikan tujuan penciptaan kita di dunia ini yaitu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala hingga kita diwafatkannya di atas Al-Qur'an dan sunnah serta mendapatkan husnul khatimah. Innahu waliyu dzalik wal qadir alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.